Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Insyaallah taala kita akan selesaikan pembahasan seputar perang Uhud. Barakallahu fikum. Hanya saja kita ulangi dikit biar tambah jelas. Nah, barakallahu fikum yaitu halaman 33 setelah Sa'ad bin Abi Waqqas nah melemparkan enam anak panahnya dengan lemparan yang sangat tepat dan jitu dan pas. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Irmi, Naam, fida'ak abi wa ummi. Naam, lemparkan, panahkan. Bapakku dan ibuku sebagai tebusanmu. Paham ya? Maksudnya apa? Kalau Kalaupun seandainya butuh tebusan, bapakku dan ibuku yang akan menjadi tebusan. Ini sekedar ungkapan rasa senang dan Rasulullah minta pertolongan. Lemparkan, panahkan gitu ya. Wa usibat yauma idzin 'ainu Qatadah bin Nu'man adz Dan saat itu pula, nah pada hari itu juga nah matanya Qatadah bin Nu'man terkena panah. Paham ya? Matanya terkena panah. Fa'ata biha Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mendatangkan dengannya. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Dalam kitab apa? Barakallahu fikum. Naam Mukhtasar Sirah An Nabawiyah juga karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi sempat lepas. Bola matanya sempat lepas diambil dimasukkan lagi. Masya Allah. Naam barakallahu fikum. Faraddaha. Kemudian setelah mengembalikannya alaihi salatu wassalam biyadil karimah dengan tangan yang dengan tangan beliau yang mulia fakanat asah ainai wa ahsanahuma masyaallah maka pada waktu itu pula lah dengan berkat enam barokah Rasulullah dengan seizin Allah taala tadi itu enam mata tersebut adalah mata yang paling sahih yang paling bagus paham ya menjadi mata yang paling tajam pandangannya dan juga paling bagus di antara apa enam barakallahu fikum mata-mata yang lain ini berkat apa Nah berkah Rasulullah SAW dan juga seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan lepas, diambil, dimasukkan, pulih sembuh. Paham ya? Naam. Wasaraha asyaitan la'anahullah bi a'la sauti kemudian setan teriak dengan suara yang paling kerasnya inna Muhammadan qad qutil sungguh Nabi Muhammad telah terbunuh Muhammad telah terbunuh wa waqa'a dzalika fi qulubi katsirin minal muslimin akhirnya apa enam kebanyakan hati-hati kaum muslimin ketika mendengar tersebut sedih gelisah Watawalla aktaruhum kemudian kebanyakan mereka lari. Siapa di antaranya yang lari? Utsman bin Affan. Tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir nanti sebutkan termasuk yang lari, na barakallahu fikum adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaannya ngeri. Kaum muslimin sudah banyak meninggal. Eh? Nanti sebutkan kurang lebihnya 70 orang. Mereka hanya 22 orang aja. Nah, kita lihat sini. Na barakallahu fikum wa kana amrullah dan itulah yang Itulah takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa marra Anas bin bi qaumin minal muslimin qad alqau bi aidihim. Kemudian Anas bin Nadhr, nah barakallahu fikum. Ini pamannya Anas bin Malik ini ya. Pamannya Anas bin Malik ini ya. Nah, terbunuh nanti. Nah, barakallahu fikum karena nah beliau mencium bau apa? Bau surga dari balik Uhud. Akhirnya beliau maju. Jadi yang terbunuh bukan Sa'ad bin Mu'ad tapi Anas bin Nadir. Kalau Sa'ad bin Mu'ad meninggal ketika perang perang Ahzab, perang Khandaq. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat, wa marra Anas bin Nadir qauminal muslimin qad alqau bi aydihim. Dan kemudian Anas bin Nadir nah melewati sekelompok kaum dari kalangan kaum muslimin yang mereka sudah meletakkan, sudah pasrah mereka, menyerah. Maksudnya apa? Maksudnya karena mendengar Rasulullah meninggal tadi itu. Faqala matang tadirun, apa yang kalian tunggu? Kalian nunggu apa? Faqalu qutila Rasulullah wasallam Mereka mengatakan Rasulullah SAW telah terbunuh. matas matasna'una bihil hayah ba'da. Kemudian apa yang kalian perbuat dengan kehidupan setelah meninggalnya Rasulullah SAW kalau kalian masih hidup? Apa yang kalian perbuat? Apa manfaatnya kalian hidup? Itu loh. Kumu famutu ala mamata alai. Ayo berdirilah, bangkitlah. Matilah kalian. Nam sebagaimana matinya Rasulullah SAW. takbalan nas. Kemudian Anas bin Nadir langsung menghampiri manusia. Falakiya Sa'ad bin Mu'ad. Anas bin Nadir bertemu Sa'ad bin Mu'ad. Nah, Sa'ad bin Mu'ad yang jalil ya, meninggal pada perang Ahzab atau perang Khandaq. Nanti akan kita lewati nanti. Naam. Faqala ya Sa'ad. Anas bin Nadir mengatakan, "Ya Sa'ad, wallahi inni la ajidu rihal jannah min duni Uhud." Jadi yang meninggal ini Anas bin Nadir ya. Nah, barakallahu fikum. Wahai Sa'ad, demi Allah, sesungguhnya aku menjumpai bau surga dari balik Uhud. Fakotalah hatta qutila rajul Kemudian Anas bin Nadir maju berperang hingga beliau terbunuh. Wa bihi darbatan Allah musta'an. Ternyata dijumpai nah barakallahu fikum pada Anas bin Nadir tersebut tujuh puluh apa? Tujuh puluh sayatan, tujuh puluh luka, pedang, tombak, panah, macam-macam udah. Nah, Masya Allah meninggal dunia Nah barakallahu fikum. Wa juriha yauma idzin Abdurrahman bin Auf nahwan min 20 jirahatan. Dan di hari tersebut juga terlukai. Eh, luka siapa Abdurrahman bin Auf? Nah kurang lebihnya 20 luka. Nah, eh, 20 luka juga ya, tombak, panah, pedang. Ba'duha fi jelas sebagian ada yang menimpa kakinya. Fa'araja minha hatta mata rajul Beliau akhirnya pincang sampai beliau meninggal dunia. Paham ya? Nah, Masya Allah ini perjuangan luar biasa ya. Karena perangnya pakai pedang, tombak, panah. Kalau zaman sekarang pakai tembak. Jarak jauh bisa. Kalau saat itu langsung berhadapan itu ya. Nah, barakallahu fikum. Wa akbala Rasulullah SAW nahwal muslimin. Kemudian tiba-tiba Rasulullah datang di hadapan kaum muslimin fakana awal man arafahu tahtal mighfar Ka'ab bin Malik. Maka saat itu pertama kali orang yang mengenalnya eh, barakallahu fikum dari bawah apa? 6 helm atau penutup kepala yang terbuat dari besi. Nah, barangkali fikum pertama kali saya mengenalnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ternyata beliau sempat teriak gitu loh. Padahal Rasulullah menginginkan jangan teriak biar orang enggak tahu. Nah, sahabi ala sauti kemudian Ka'ab bin Malik teriak dengan suara yang keras, "Ya ma'syaral muslimin, absyiru wahai segenap kaum muslimin, berbahagialah kalian. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah masih hidup. Kan tadi dikabarkan setan meninggal, ya kan? Naam. Fa asyara ilaihi sallallahu an uskut. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan untuk diam. Paham ya? Isyarat ini ya bisa dibawa kemana mana bisa gini, kalau orang Arab gini biasanya diam itu ya. Yang jelas suruh diam. Tapi terlanjur gitu loh. Orang musyrikin dengar kita lihat. Nah, wastama'a ma'ilahil muslimun. Kemudian kaum muslimin berkumpul. Nah, sekeliling Rasulullah sallallahu wa nahadu ma'ahu ila syi'b alladhi nazala Kemudian mereka bangkit semuanya bersama Rasulullah menuju salah satu lembah yang mereka singgah dan bermalam di situ, bermalam di situ. Naam, fihim di antara mereka ada Abu Bakar, Umar, Ali wal Harith bin Sammah bin Sammah Al-Ansari wa ghairuhum. Di situ ada apa? Ada Abu Bakar, Umar, Naam Ali eh, dan juga Harith bin Sammah Al-Ansari dan juga yang lainnya. Falamma asnadu bil jabal tatkala mereka naik ke gunung adrakahu Ubay bin Khalaf ala Jawadin. Nah, tiba-tiba Ubay bin Khalaf menjumpainya. Tahu tentang Rasulullah di situ gitu ya. Dengan dengan para sahabat tadi itu. Ubay bin Khalaf ini kurang ajar, jahatnya luar biasa. Dia pernah ngomong, "Ya Rasulullah, nah aku ngasih makan kudaku ini dengan sematan jagung, tujuannya nanti aku akan membunuhmu dalam keadaan aku di atas kuda ini," katanya. Nah, Rasulullah mengatakan, "Justru aku yang akan membunuhmu di perang Uhud." Paham ya? Kita lihat. Kisahnya nggak ada di sini, cuman di kitab yang lain atau misalnya lihat sendiri Mukhtasar Sirah Nabawiyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bagus sekali kitabnya. Naam. Ada juga yang lebih tebal Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisyam Al-Ansari rahimahullah. Naam, kita lihat sini. Yuqalu al-aud. Eh, dikatakan nah mengenai kuda tersebut dinamai dengan al-aud. Za'mal Khabis Siapa Khabis ini? Ubay bin Khalaf beranggapan menyangka annahu yaqtul Rasulullah SAW bahwasanya dia bisa membunuh Rasulullah SAW menyangka menduga eh, beranggapan bahwasanya dia itu akan membunuh Rasulullah SAW falam maktaraba kemudian tatkala Ubay bin Khalaf dekat tanawala Rasulullah SAW al-harbah min yadil Harith bin Simmah kemudian Rasulullah SAW mengambil tombak kecil eh, yang ada di tangannya Harith bin Simmah fata'anahu biha akhirnya Rasulullah menusukkan kepada Nah barakallahu fikum Ubay bin Khalaf tadi, tapi hanya nyerempet lehernya. Paham ya? Sini ya, sekitar tulang selangka ini rempet gitu. Nah, fajaat fi tarquwatihi. Tarquwah sebutan bawah itu. Nam at-tarquwah nam Azmatun musrifatun baina sakhratun nahr wal atik. Atik itu pundak ini ya. Nahr itu leher ya, antara antara sini, tulang selangka ini ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi nerempet. Bisa lari dia. Nah, wa yakirru adullah munhaziman. Kemudian apa? Musa Allah kembalilah dalam keadaan kalah. Faqala al musyrikun, kemudian orang musyrikin mengatakan kepada Ubay bin Khalaf, "Wallah ma bika bas." Eh, demi Allah kamu tuh enggak apa-apa. Santai aja kamu itu. Padahal temannya udah kena ya. Faqala wallahi law kana ma bi'ah ma bi bi ahli dzil majaz kata si Ubay bin Khalaf demi Allah sumpahnya masih demi Allah ya. Demi Allah kalau seandainya Nah, penduduk di Majas. itu pasar orang jahiliyah saat itu. Ya, tempat yang situ apa? Nah, pasar jahiliyah. Kalau seandainya penduduk Dil Majas merasakan seperti apa yang kurasakan, mabi itu masing-masing merasakan penyakit apa eh, penyakit, merasakan rasa sakit yang kurasakan, niscaya apa? Penduduk Dil Majas lama tu ajmaun. Niscaya mereka mati semuanya, kata Ubay bin Khalaf. enam Innahu qalani, sesungguhnya dia berkata kepadaku innahu qatini, wasanya Muhammad itu yang membunuhku. Walam yadal bihi dalik dan masih seperti itu terus hatta mata bisa bisa lepen. Maksudnya dia itu mengatakan Muhammad itu membunuhku itu loh. Ya, orang-orang eh, malah mengatakan kamu itu nggak apa-apa katanya. Ngapain takut? Nah, itu loh ya. Sampai-sampai Ubay bin Khalaf mengatakan, "Demi Allah kalau seandainya penduduk di Majas merasakan apa yang aku rasakan, niscaya mereka mati semuanya," katanya. Nah, Innahu qala li innahu qatini. Sungguhnya dia mengatakan kepadaku, Maksudnya Rasulullah mengatakan pada Ubay bin Khalaf bahwasanya dialah yang akan bunuhku. Walam yazal bihi dzalik hatta mata bi sarifin sampai dia mati di sarif. Sarif itu makanun ala sitamiyal min Makkah. Suatu tempat yang jaraknya 6 mil dari Mekah. Nah, marji'ihi ila, ila Makkah la'anullah yaitu ketika dia pulang menuju Mekah, meninggal akhirnya. Nah barakallahu fikum. Wa ja'aliyun anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima'in liyaghsila anhu dam, fa wajadahu ajinan faradda. Kemudian tiba-tiba Ali bin Abi Thalib datang kepada Rasulullah SAW membawa air. Tujuannya untuk mensuci darah yang ada pada Rasulullah SAW. Tapi ternyata Ali bin Abi Thalib menjumpai darahnya sudah mulai berubah. Berubah warna dan bau dan rasa. Paham ya? farad dah kemudian membalikkan lagi. Wa arada SAW an yaluas sakratan hunak. Rasulullah SAW ingin meninggi di atas batu, tapi nggak mampu. Maksudnya mau meninggi, mau duduk di atas batu nggak mampu. Falam yastati' Rasulullah nggak mampu. Lima bihi salam dikarenakan penyakit yang Rasulullah rasakan. Lima bihi itu misalnya alam, alam itu penyakit. Lima bihi alam maksudnya merasakan sakit Rasulullah rasakan tersebut membuat beliau enggak mampu. Falamnya satu lima bihi salallahu alaihi maka beliau enggak mampu dikarenakan apa? Penyakit atau dikarenakan rasa sakit yang Rasulullah Na'am barakallahu fikum nam rasakan wali annahu dhahara yauma idzin baina dir'ain karena saat itu Rasulullah SAW ketika perang menggunakan apa dua pakaian perang Nah, merangkapnya fajalasa tak tahtahu hatta sa'ida, masyaallah. Nam Talhah bin Ubaidillah duduk di bawah Rasulullah SAW tujuannya untuk apa? Menyangga hingga bisa naikkan ke batu tersebut hatta sa'ida, hingga Rasulullah bisa naik ke batu tersebut maksudnya membantu gitu ya membantu karena posisinya benar-benar beliau kan jatuh ke lubang Rasulullah dilempari batu giginya pun apa kemarin patah juga nah muhanatis salah kemudian datang waktu sholat. Fasalla bihim jalisan. Rasulullah menjadi imam untuk mereka, duduk beliau. Karena sakitnya. nam luka. Summa malal musyrikun ila rihanihim. Kemudian orang-orang musyrikun, nah barakallahu fi mulailah mereka menuju ke enam kendaraan-kendaraan mereka. Summa stakbalu tariqa Makkah. Kemudian mereka semuanya menghadap jalan menuju Mekah, mungsarifina ilaiha, pulang ke Mekah. Wa kana hadza kulluhu yaum sabat. Ini semuanya terjadi pada hari Sabtu. Wastushhida yauma idzin minal muslimin nahmul sab'in, ya kan? Kemudian di hari tersebut dari kalangan kaum muslimin yang meninggal mati syahid 70, kurang lebihnya 7 70 orang. Minhum di antaranya Hamzah ammu Rasulullah SAW ini terlalu ringkas ya sebenarnya ya. Wa illa kalau antum melihat sejarah yang nah barakallahu fikum yang lebih lengkapnya, nah barakallahu fikum sejarah yang lebih lengkapnya di sana disebutkan apa? Ada juga namanya Handalah. Handalah bin Abi Amir eh, itu meninggal dalam keadaan junub. Karena saat itu dia lagi pengantin baru ya. Pengantin baru nah lagi pas ketika malam tersebut lagi bersenang-senang dengan istrinya gitu ya. Pagi-pagi ternyata dipanggil jihad. Paham ya? Untuk berangkat jihad, langsung berangkat. Posisi belum ada junub. Paham ya? Nam Handalah bin Abi Amir. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Kemudian apa? Sampai Rasulullah mengatakan sungguh sesungguhnya yang mandikan adalah para malaikat. Yang mandikan apa? Yang mandikan adalah para malaikat. Bayangkan, dia mendapatkan dua kebahagiaan. Bahagia sudah malam pertama dan istrinya, bahagia bertemu bidadari surga. Paham ya? Handalah bin Abi Amir. Nah, kalau anaknya Abi Sufyan namanya apa kemarin? Handalah juga, tapi lain orangnya. Nah, kita lihat di sini, kita lihat di sini. Marakallahu fikum dikit lagi ya. Hamzah ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh juga di situ. Kenapa? Dendam. Ada perempuan namanya Hindun. Nah, saat itu bapaknya Hindun dibunuh Hamzah ketika perang Badar. Hindun dendam. Paham ya? Hindun akhirnya nyuruh namanya Wahsy untuk membunuh. Paham ya? Dengan catatan Wahsy ini nanti diperdekakan kalau bisa membunuh Hamzah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. 6 Hamzah ini eh, saat perang Badar membunuh nama bapaknya Hindun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian ketika Eh, ketika apa? Ketika perang Uhud balas dendam sampai Hindun sebutkan dalam riwayat itu apa? Memakan jantungnya itu. Ngeri ya. Jantungnya Hamzah diambil dimakan Hindun. Dendam. wasi orangnya berkulit hitam dari Ethiopia ya. nanti perintahkan untuk membunuh Hamzah kalau bisa bunuh merdeka nanti. Walaupun ujung-ujungnya ditipu kan, nggak dimerdekakan juga akhirnya beliau ujung-ujungnya masuk Islam wasi ini. Nah, dan meninggal di peperangan yang lainnya itu perang nah eh, dan apa peperangan yang lainnya dan bahkan beliau sempat nah barakallahu fikum eh, salah satu yang merangi Musailimah al-Kadzdzab. Nah, kita lihat sini. Nam qatalahu Wahsyun maula Bani Naufal. Ewa. Yang membunuhnya adalah Wahsy, mantan budaknya Bani Naufal. Wa u'tiqa lidzalik dan Wahsy dimerdekakan dikarenakan apa? Dikarenakan bisa membunuh Hamzah dari itu. Nah, awal mulanya sempat merdeka. Cuman ternyata ketika datang di pembesar-pembesar mereka enggak digubris itu loh. Jadi benar-benar dimerdekakan ya, dimerdekakan tapi seakan-akan tertipu karena apa? Kalau orang merdeka kan harus dilayani seperti yang lainnya orang merdeka, tapi enggak disia-siakan itu loh. Paham ya? Bahkan masih dibilang budak atau yang semisalnya. Nah, Allah musta'an. Akhirnya beliau ujung-ujungnya masuk Islam. Waqat aslama ba'da dzalik kemudian Wahsy ini masuk Islam setelah itu. Wa kana ahada qata qatalati muslim al-Kadzdzab la'anallahu. Dan saat itu termasuk salah satu yang membunuh membunuh muslim al-Kadzdzab ketika apa Yaumul Yamamah perang yang sangat sengit yaitu nah barakallahu fikum segenap para sahabat banyak terbunuh, para qurra, para penghafal Al-Qur'an juga banyak terbunuh. Nah barakallahu fikum yaitu ketika memerangi Musailimah al kadzdzab yang aku nabi. Wa Abdullah bin Jashin halifu Bani Umayyah, Bani Umayyah, kemudian Abdullah bin Jashin nam yaitu eh, sekutunya Bani Umayyah. Halif itu sekutu ya. Nah, Mus'ab bin kemudian Mus'ab bin Umair wa Utsman bin Utsman wa huwa Syammas ibn Utsman al-Makhzumi. Utsman bin Utsman itu digelarin Syammas bin Utsman al-Makhzumi. Kenapa? Sumya bi Syammas li husni wajhi. Dinamakan Syammas karena wajahnya ganteng. Fa haula arba'ah minal muhajirin. Abdullah bin Jashin, Mus'ab bin Umair, Utsman bin Utsman, na barakallahu fikum kemudian eh na barakallahu fikum sama satunya tadi Satunya apa tadi? Wasi tadi ya? Atau siapa? Hamzah apa Hamzah? Nah, wasi yang bunuh Hamzah tadi ya. Empat-empatnya tersebut termasuk apa? Termasuk orang-orang Muhajirin. Wal baqun min Ansar sisanya yang meninggal dari kalangan Ansar. Radhiyallahu anhum jami'u jami'ihim. Fadafanahum fi dimaihim. Kemudian apa? Na barakallahu fikum mereka di, mereka dikebumikan, nanti dikuburkan dalam keadaan berada di darah-darah mereka. Naam, wa kulumihim dan juga di luka-luka mereka. kulum itu luka ya, luka-luka mereka. Walam yusalla alaihim yauma idin dan saat itu tidak salatkan. Wa farra yauma idin minal muslimin jama'atun minal a'yan. Ini yang ana sebutkan tadi. Ternyata di hari tersebut dari kalangan kaum muslimin ada yang lari. Naam, ada yang lari minhum Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa qad nassallahu subhanahu wa ta'ala 'alal 'afwi anhum. Tapi ternyata apa? ternyata Allah taala telah menetapkan ampunan buat mereka, dikasih ampunan. Faqala azza wa jalla innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innama tasallahum syaitan bi ba'di ma kasabu wa afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Syahidnya apa? Wa afallahu anhum. Utsman al Affan termasuk diantaranya dan Allah taala mengampuninya. Wa qutila yawma idzin minal musyrikin isnani wa isrun. Kaum musyrikin terbunuh 22. Kesimpulannya, perang Uhud kaum muslimin diuji dengan kekalahan, yang meninggal 70, orang musyrikin 22, pasukan muslimin 700, semula 1000 pulang 300, balik lagi. Nah, kemudian orang musyrikun 3000, terjadi perang Uhud pada tahun berapa kemarin? 3 Hijriah bulan Syawal, hari apa? Hari Sabtu. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.